Naam, telah disebutkan hadis yang terakhir pertemuan terakhir adalah hadis ida aradallah bi 'abdihi al khaira hadis Anas apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba dengan kebaikan ajalalahu bil uqubati fid dunya Allah segerakan balasan dosanya di dunia Wa idza arada bi 'abdihi syarra dan apabila Allah menghendaki kejelekan kepada hamba amsaka anhu bidambih Allah tahan balasan dosanya hatta yuwafiya bihi yaumal kiamat sehingga disempurnakan balasan dosanya di hari kiamat. Barakallahu fiikum. Hadis ini hadis Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dan hadis ini barakallahu fiikum hadis dari beberapa sahabat. Telah disebutkan kemarin penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah Wa min dhalika yattadihu lana amran. Dari penjelasan yang panjang yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Wa min dhalika yattadihu lana amran. Dari ini dari penjelasan hadis ini nampak jelas bagi kita ada dua perkara. Perkara berkaitan dengan hadis yang kita baca. Yang pertama, anna isabatal insan bil masaib tu'tabaru takfiran lisayyi'atih wa ta'jilan lil uqubah fid dunya. Dari hadis ini ada dua perkara yang nampak jelas bagi kita bahwasanya isobatul insan musibah yang menimpa seorang ditimpakannya musibah-musibah kepada seseorang tu tabaru lisayyiatih itu dianggap sebagai penghapus kejelekannya itu tu tabara dianggap sebagai penghapus kejelekan. Wa ta'jilan lil uqubah fi dunya sekaligus perkara yang disegerakan balasannya di dunia. Barakallahu fiik. Sebagai penghapus kejelekannya sekaligus sebagai balasan yang disegerakan di dunia. Dosa yang dilakukan disegerakan balasannya di dunia, bukan ditunda di akhirat. Nah, dari dua poin ini kata Syekh, hada khairun minta ta'khiriha lahu fil akhirah. Ini kebaikan ini kebaikan dibandingkan diakhirkan balasannya di akhirat. Barakallahu fik. Karena balasan akhirat lebih mengerikan. Balasan akhirat lebih dahsyat. Sehingga seorang mukmin, muslim yang bertauhid jangan dikira tidak akan datang satu musibah atau banyak musibah sehingga manakala datang musibah, dia bersabar. Dia ridho. Dia bersyukur. Barakallahu fikum. Ini yang penting dari hadis ini. Yang kedua, waqad takunu al-masaib akbar minal ma'aib liyasilal mar'u bisabrihi a'la darajati sabirin kadang musibah qad takunul masaib kadang musibah-musibah itu lebih besar daripada ma'aib aib yang dia lakukan kejelekan yang dia lakukan Kenapa? Liyasila al-mar'u bisabrih a'la darajatis sabirin. Agar supaya seorang mencapai tingkatan tingkatan yang paling tinggi dari kesabaran. Tayyib. Kenapa? Karena as-sabru minal iman bimanzilati ra's fil jasad karena yang namanya sabar di dalam iman menduduki kepala seperti menduduki kepala pada jasad jasad berada di mana kepala ada di mana di bagian paling atas sehingga ketika seorang kadang diberikan musibah-musibah yang sangat besar itu supaya naik tingkatan ranking kesabarannya. Barakallahu fikum. Makanya para salaf memilih sabar. Apa Ibni Rabah tabi'in. Mendengar Ibnu Abbas berkata, "Ala urikum Ala urika imra'atan min ahli jannah. Wahai allah maukah aku perlihatkan, saya tunjukkan wanita penghuni surga ini. Orangnya masih hidup, tapi dia ahli jannah. Fakultu bala kata Alto tentu saja mana Qala hadhihi imra'atu sauda atat nabiyya wanita yang hitam wanitanya hitam ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni asra. Ya Rasul, saya terkena sirah. Sirah ada yang mengatakan kesurupan. Jadi kalau lagi kambuh, tidak sadar wa atakasyaf. Tidak sadar terbuka auratnya. Hmm. Fad'ullaha li Berdoalah engkau wahai Muhammad kepada Allah untuk kesembuhan bagi saya. Begitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan dua perkara. In syi'ta sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau bersabar dengan musibah ini, kamu mendapatkan surga. Wa in syi'ti, kalau kamu mau juga, barakallahu fikum, Taatullah ayu afiyak. Saya akan berdoa kepada Allah untuk Allah memberikan kesembuhan. Apa jawaban wanita ini? Bal asbir. Kalau begitu saya bersabar ya Rasulullah. Walakini atakasyaf Tapi saya kalau lagi kambuh tak sadar terbuka auratnya ya Rasulullah. Doakan saya ya Rasulullah. Didoakan untuk supaya ketika sedang ditimpa sakit tadi auratnya tetap tertutup. Masya Allah. Perempuan walaupun hitam tapi tetap malu auratnya terbuka. Bukan karena hitamnya, tapi betul-betul malu terbuka auratnya pada saat terkena sirah. Dia justru milih bersabar. Itulah para salah. Karena tahu balasannya sabar adalah surga. Sehingga ketika orang diuji dia berusaha bersabar. Barakallahu fikum. Baik musibah yang menimpa dirinya secara fisik langsung ataupun diuji dengan wujud musibah menimpa anaknya, pamannya, bibinya. Allah Ta'ala berfirman, di dalam hadis, ma li abdil mu'min indahu jaza idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu ilal jannah. Hadis Bukhari. Tidaklah hambaku seorang mukmin apabila barakallahu fikum ada di sisiku suatu balasan apabila aku cabut Sofiyahu orang yang paling dia cintai. Sofiyah orang yang paling dia cintai. Bisa ibunya, bisa anaknya, bisa istrinya, bisa bibinya. Orang yang di hati paling dia cintai. Tiba-tiba Allah cabut. Tayyib summa ihtasabah. Lalu dia pun ihtasabah. Bersabar mengharap pahala. Hmm, di sini bersabar dan mengharap pahala. Kecuali balasannya al-jannah. Hadis Bukhari. Demikian seorang hamba. Musibah sekecil apapun. Kalau dia mau bersabar menghapus dosanya. Kalau dia mau bersabar mengharap pahalanya akan naik peringkat yang sangat tinggi dari golongan orang-orang yang sobirin. Barakallahu fikum. Ini dua perkara yang nampak jelas dari hadis yang kita baca terakhir. <coughs> Taib, kita lanjut hadis berikutnya. Qala wa qala nabiyyu wa qala nabiyyu dan bersabda nabi Sallallahu alaihi wasallam Hadis ini juga sama dari Anas Dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu Jadi hadis-hadis yang kita baca Sebelumnya juga hadis Anas, hadis ini juga dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Inna idhamal jazai ma'a idhamil balak sesungguhnya idhamal jaza besarnya balasan inna idhamal jaza sesungguhnya besarnya balasan balasan pahala ma'a idhamil bala'i dengan besarnya ujian sesungguhnya besarnya balasan pahala itu dengan besarnya ujian. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Semakin kecil ujiannya, semakin kecil pahalanya. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum dan sesungguhnya apabila Allah Ida ahabba Allah ihabba qauman dan sesungguhnya Allah apabila ahabba kauman mencintai suatu kaum mencintai suatu kaum ibtalahum Allah uji mereka sesungguhnya Allah taala apabila mencintai suatu kaum ibtalahu. Diuji mereka. Diuji. Akan datang bala ujian-ujian. Faman radia falahu ridho. Barang siapa yang ridho. Ya di sini bukan sabar, ridho. Barang siapa yang dia ridho. Ridho kepada Allah barakallahu fikum atas musibah bala ujian yang dia dapat. Itu. Apa balasannya? Falahur ridho. Maka baginya keriduan Allah. Wa inna Allah ta'ala idha haba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ta'ala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum. Diuji mereka diuji mereka. Faman radia falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada Allah dengan ujian tadi, falahu ridho. Maka untuknya keriduan Allah. Diridhoi oleh Allah. Waman sakhita. Dan barang siapa yang sakhita, jengkel, marah. Marah dengan ujian marah dengan musibah, marah, tidak ridho, jengkel, tidak sabar. Falahu suhtu maka baginya murka Allah. Allah murka kepadanya. Barakallah fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, wa hassanahu Asy-Syaikh Albani fi sahihil jami' disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahihil jami' nomor 2110 <coughs> Barakallahu fikum qauluhu sabda Nabi di sini Hadal hadis rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Zuhud. An Anas bin Malik kata Syekh dari jalan Anas bin Malik sahabiyuhu fa sahabiyuhu maka dia adalah sahabiyuhu sahabatnya Sahabiul hadis sahabi al hadis sahabat yang membawakan hadis alladzi qablah hadis sebelumnya tadi hadis yang kita baca sebelumnya tadi apa sabda Nabi inna idhamal jaza ma'al idhamil bala. Sesungguhnya kata beliau besarnya balasan karena ma'ad idhamil bala bersamaan besarnya al bala. ay yataqabbalu idhamil jaza ma'al bala. Maksudnya yataqabbalu akan mendapatkan balasan besarnya balasan seorang akan yataqabalu akan mendapatkan suatu balasan dengan besarnya balasan dengan besarnya ujian. Fakulama kanal bala asyad wa Lihat, setiap kali ujian itu sangat berat. Wasobarol insan semakin berat semakin bersabar. Saral jaza'u a'zamu Jadilah sorok, jadilah balasannya lebih besar. Kenapa? Lianna Allah adlun. Karena Allah itu adil. La yajzil muhsin bi aqal min ihsani. Bukti keadilannya Allah tidak akan membalas orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih sedikit dari kebaikannya. Selalu kebaikan itu balasannya berlipat-lipat. Semua kebaikan. Termasuk sabar. Sabar itu luar biasa. Kedudukannya bagi seorang mukmin seperti kedudukan kepala. Apa ada orang hidup tanpa kepala? Mungkin. Tidak mungkin. Mati. Makanya nah, kalau orang dihukum pancung itu ditebas leher. Tengkuknya ini. Putus. Itu lebih cepat mematikan dia. Sehingga tidak mungkin dipisahkan sabar dengan iman. Semakin beriman, semakin besar ujiannya. Kan begitu. Semakin kokoh imannya, semakin besar ujiannya. Namun semakin besar balasannya. Walaysa al-jaza ala syaukah yushakuha kal jaza ala al-kasri ida kasara. Kata Syekh, tidaklah balasan ala syaukah tertusuk duri. Bukankah orang tertusuk duri seorang mukmin itu kafaroh sebagai penghapus kesalahannya? Tidaklah balasan orang yang tertusuk duri, yang menusuknya seperti balasannya alal kasri terpotong atau terputus tangannya, tulangnya. Mana yang lebih sakit, tertusuk duri atau tulangnya patah atau putus? Mana lebih sakit? Jawabannya terputus tulangnya. Iya. Tiba-tiba sakit gula. Fonis dokter mengatakan ini harus dipotong pak. Ya. Sakit apa tidak? Pertama dia harus merasakan sakit, susah. Beda halnya kalau cuma tertusuk duri. Ya, kecil duri. Sekecil itu pun sebagai kafarah penghapus dosanya. Apalagi yang lebih besar. Barakallahu fiik. Wahada dalilun ala kamali adlillah. Ini menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah. Fa innahu wa annahu la yadlimu ahada. Sekaligus Allah tidak pernah mendolimi seorang pun. Wa la yadlimu rabbuka ahada. Dalam surat Al-Kahfi. Dan tidak pernah dan tidak akan. Tidak pernah dan tidak akan mendolimi seorang pun. Allah tidak pernah mendolimi seorang. Barakallahu fikum. Wa fihi tasliyatul masaib. Nah, dari sini dari ucapan ini kata Syekh tasliyah sebagai hiburan. Sebagai sesuatu yang menghibur bagi seorang muslim yang terkena masaib musibah-musibah. Barakallahu fikum sehingga kata Ibnu Qayyim besarnya pahala dengan besarnya ujian syaratnya sabar dan mengharap pahala. Hmm. Sabar dan mengharap pahala. Bukan hanya sabar, mengharap pahala. Kata Ibnu Qayyim, "Anna sawabaha tukaffirul khataya faqat illa idza kanat sababan li'amali salih." Bahwa e, musibah yang menimpa seorang mukmin pahalanya adalah menghapus kesalahannya. Duri yang menusuk kafarah. Kecuali nah, illa kecuali idza kanat sababan li'amali soleh. Kecuali musibah tertusuk duri atau yang lebih besar itu sebagai penghapus kesalahan saja kecuali menjadi sebab amal soleh. Akan jadi sebab apa? Amal soleh. Apa contoh amal soleh kata Ibnu Qayyim? kasober Seperti sabar. Amalan sabar itu amalan yang berat sudah kita ulang-ulang. Sabar itu ismihi seperti namanya. Kasih ber, pahit rasanya walakin awaqibuhu ahla minal asali tapi akibatnya lebih manis dari madu. Pahit memang rasanya, tapi harus ditelan namanya obat. Obat walaupun pahit, telan. Kalau ingin sembuh, bismillah, telan. Walaupun ngerti jamu pahit, pagi sore pagi sore jamu terus. Ngerti manfaatnya. Apa manfaatnya? Alhamdulillah badan jadi seger biisnillah. Sehingga walaupun pahit telan. Sabar memang awalnya demikian. Berat dan itu yang harus dilakukan. Kata Ibnu Qayyim, kecuali menjadi sebab amal soleh. Kalau tidak menjadi sebab amal soleh, hanya menghapus dosa. Kalau menjadi sebab amal soleh seperti sabar, ridho, wataubat, wal istighfar, fa inahu yusab. Itu diberi pahala. Alamata walada minha. Sebab melahirkan tadi. Sabar, ridho, taubat, istighfar. Begitu karena musibah, astagfirullah, dosa apa saya ini? Istighfar, Astagfirullah. Direnungi. Apa karena harta saya yang haram? Sehingga penyakit sini berganti. Bisa jadi. Dan itu sebagai ujian, sebagai penghapus. Sekaligus sebagai sebab dapat pahala. Bukankah istighfar pahala? Bertobat juga pahala, sabar juga pahala, ridho juga pahala. Itu kata Ibnu Qayyim. Sehingga besarnya sehingga kalau begitu yuqal makna hadis inna idomal jaza ma'al idomil bala idza sabara wahtasaba. Sehingga makna hadis kata Ibnu Qayyim besarnya balasan besarnya ujian besar beserta besarnya balasan apabila besarnya balasan dengan besarnya ujian idza sabara wahtasaba. Kalau dia bersabar dan apa tadi? mengharap pahala. Kalau tidak mengharap pahala, ya paling menghapus dosa. Kalau hanya sekedar menghapus dosa tidak dapat amal yang mulia, sabar, ridho, dia bertobat, beristighfar. Itu hadis ina idhamal jaza ma idhamil balak. Kaluhu, Sabda Nabi berikutnya Wa inna Allah idha habba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah <coughs> apabila mencintai suatu kaum Taib. Kata beliau, ibtalahu. Mereka diuji. Hmm. Memang cinta itu akan semakin besar kalau nampak sudah terbukti. Semakin kita tahu diuji, uji, oh selamat, selamat, selamat, selamat. Betul-betul ini selamat. Ujian, satu demi satu selamat. Semakin besar kecintaan Allah, semakin besar akan diberi ujian. Ayo. Maksudnya ikhtabarahum bima yuqaddiru alaihim minal umuri dunyawiyah. Maksudnya kata Syekh Allah akan menguji mereka kaum yang dicintai Allah bima yuqaddar dengan perkara yang ditakdirkan dengan sesuatu yang ditakdirkan menimpa mereka minal umur dunyawiyah dari urusan-urusan dunia. Ujiannya duniawiah. Contohnya apa? Ujian orang yang dicintai oleh Allah akan datang ujian. Ujian tersebut bentuknya duniawiah kal amrod seperti sakit. Sakit itu sesuatu yang menimpa seorang hamba sebagai ujian. Dan itu sebagai tanda Allah mencintainya. Atau apa contohnya? Fuqdanil ahl. Hilangnya keluarga. Meninggalnya istri, meninggalnya anak, meninggalnya suami. Au bima yukallifuhum bih minal umuri syariah. Yang kedua, Allah akan uji dengan apa yang Allah bebankan mereka dari urusan-urusan syariah, syariat. Jadi perintah itu ujian, larangan itu ujian. Ayasabul insanu ayyut roka sudah. Apakah manusia mengira setelah diciptakan dibiarkan sia-sia? Sudah Kata Ali bin Abi Thalib, la yu'mar wa la yunha. Setelah diciptakan tidak diperintah dan tidak dilarang. Sehingga perintah dan larangan itu ujian. Semakin seorang dicintai oleh Allah akan diuji dengan apa ini? Hukum-hukum syariah. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 2324 Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad Dengan betul-betul turun Al-Quran itu Fasbir lihukmi rabbik Maka bersabarlah Lihat setelah Allah turunkan Quran yang di dalamnya ada hukum-hukum, fasbir, bersabarlah engkau Muhammad lihukmi rabbik terhadap hukum Rabbmu. Ada perintah, ada larangan. Kau bersabar. Jalankan. Fadzakarahullahu dalam ayat ini Allah taala menyebutkan binikmah wa amarahu bis sabr. Allah sebutkan nikmat dan Allah perintahkan sabar. Li'ana alladhi nuzila alaih taklifa yukallifu bih. Karena apa yang Allah turunkan kepadanya, hukum-hukum taklif. Hukum-hukum yang harus dijalankan dari hukum taklif, perintah, larangan. Ada haram, ada wajib. Kadzalika minal ibtila as-sabru an maharibillah. Termasuk sabar dari ujian, bersabar dari hal yang diharamkan Allah. Meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala itu butuh kesabaran. Makanya, sebagaimana hadis yang sahih, Nabi bersabda, Menceritakan orang yang nanti mendapatkan naungan dari terik panas matahari yang matahari pada hari itu diturunkan, didekatkan kepada kepala manusia kodromila jarak satu mil <coughs> mil ada yang mengatakan mil itu adalah jarak mil itu antara mil itu alat untuk mengambil ismit. Ismit itu yang ditaruh di sini mata ya. Kalau mau tidur pakai ismit itu lebih kuat mata ya sehat. Ismit segini panjang Itu juga mil. Kata ulama itu mil. Jadi kalau segitu maknanya segini. Hah? Atau mil yang sudah maklum sebagian orang. Nah di antara orang yang dinaungi dari terik panas matahari itu warajulun ta'at humra'atun dzata mansabin wa jamal seorang seorang laki-laki Pak seorang ta'at humra'ah yang dipanggil diajak wanita laki-laki yang diajak wanita Zata mansabin wa jamal. Punya kedudukan, punya kecantikan. Hartanya, nasabnya, cantiknya. Kok dia ngajak? Ngajak zaman sekarang banyak wujudnya. SMS, WA, apalagi. Hah? Video, dikirim. Lihatlah aku. Kirim. Ngajak antum Bukan antum yang ngajak, dia ngajak. Ujian. Ujian bukan? Iya. Ujian itu. Bagi orang mukmin itu ujian besar. Barakallahu fiik. Yang menguji agamanya sabar mau dihapus, tidak dilayani atau dilanjut ya. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kalau bukan sifat sabar berat di zaman sekarang. Fasilitas-fasilitas seperti itu sangat mudah. Bukan laki-laki yang manggil, perempuannya. Saya fulan, fulana, perempuan nomor HP sekian, saya masih jomblo, hubungi saya, Allah mustahil. Zaman sekarang ya ibadah. Sehingga ini butuh kesabaran pada diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Berapa banyak keluarga hancur karena alat yang seperti itu. Istri cerai dengan suami karena alat itu. Berapa banyak? sehingga betul-betul seorang mukmin bersabar untuk taat kepada Allah taala. Baik, seorang laki-laki diajak wanita yang cantik yang punya kedudukan dan cantik, faqala dengan kesabarannya dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Saya tidak mau. Tidak dilayani. Saya takut kepada Allah. Takwa dia. Maka kesabaran dia menahan syahwat, kesabaran dia menjaga kehormatan, ini ada balasannya. Fahada jaza'uh, maka orang ini balasannya anallaha yudhilluhu fi dhillihi yawma la illa dhilluh. Orang tersebut balasannya Allah akan melindungi, dilindungi di dengan perlindungan Allah naungannya Allah di hari hari kiamat di saat hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah azza wajalla berarti sabar meninggalkan hal yang haram balasannya luar biasa ditolong dimudahkan urusannya di saat orang susah, sulit mencari penaungan, hari itu tidak ada naungan. Kalau matahari dunia mungkin bisa berlindung di bawah pohon. Tapi pada hari itu tidak ada tanaman, rata tanahnya. Dikumpulkan semua laki-laki perempuan, hufatan, uratan, hurlan. Dalam kondisi tidak pakai sendal, tidak pakai baju, tidak bersunat. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, hari wa nisa." Dikumpulkan jadi satu laki perempuan. Yang ba'duhum ba'dha. Kalau begitu saling melihat satu sama lain ya Rasulullah. Kata beliau, "Al-amru asyad." Urusan yang dihadapi lebih dahsyat daripada urusan melihat milik orang lain. Tidak kepikir melihat yang gitu-gituan. Karena urusan lebih dahsyat surga atau neraka. Itu saja. Sehingga betul-betul kesabaran itu balasannya luar biasa. Ditolong oleh Allah, innallaha ma'asobirin. maasobirin, Allah menolong orang-orang yang sabar sabar menjalankan syariat Allah. Sabar menjalankan dan menghidupkan manhaj dakwah Rasul sallallahu alaihi Dakwah salafiyah. Dakwah yang murni mengikuti jejak Rasul sallallahu butuh kesabaran. Bukan hal yang ringan karena musuhnya banyak. Yang tidak suka banyak. Minal Yahudi wa Nasara Baik kalangan Yahud, Nasor tidak suka dengan dakwah salafiyah. Kaum muslimin sibuk mengkaji ayat dan sunnah. Takut. Kaum muslimin sibuk mengamalkan dalil Quran dan sunnah. Takut. Bukan yang ditakuti alat-alat modern senjata. Bukan. Kitabullah. Hadis-hadis Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditakuti. Sehingga marilah kita berusaha untuk bersabar dalam tolabul ilm. Sabar menuntut ilmu, sabar mengamalkan ilmu, bersabar menghadapi ujian di saat menjalankan ilmu. Oleh karena itu kata Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, si asyadul bala?" Ya Rasul, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata beliau, "Al-anbiya." Yang paling berat ujiannya adalah Al-Anbiya, para nabi-nabi. atau baca sejarah para nabi, tidak sepi dari ujian. Baik ujian yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Ketika Nabi Musa dakwah diuji, Nabi kita berdakwah diuji, ujiannya sangat mengerikan. Barakallahu fiik. Siapa kemudian fal amsal summal amsal. Yubtala rajul ala qadri dini. Orang itu nanti akan diuji sesuai kadar agamanya. Wa ingkana din fi dinihi salabah. Kalau agamanya kokoh, istadal bala. Semakin berat ujiannya. Kalau kokoh, agamanya, ilmunya dan amalannya akan semakin berat ujiannya. Wa ingkana namun apabila di dalam agamanya itu rikoh lembek. Kalau agamanya lembek, lunak, ya bisa pelintir sana, pelintir sini, bisa dipoles sana, poles sini, lunak. Maka kata Nabi, yubtala ala qadri dinih akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Gitu. Kalau orangnya lembek, ya ujiannya lemah. Kalau orangnya kuat, ujiannya juga semakin berat. Tetapi itu sebagai pertanda Allah mencintainya. Barakallahu fikum. Itu hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi bahwa seorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Semakin kuat agamanya, memegang prinsipnya, semakin berat ujiannya.